Mitra bisnis, ada sesuatu hal yang selalu saya pelajari ketika saya sedang berjalan-jalan, bermain, menonton, ataupun menikmati liburan. Pada saat yang terakhir saya ke Bali, saya naik flying fish. Nah, <laughs> ini teman-teman yang suka adrenalin ras itu perlu mencoba. Flying fish itu adalah sebuah e, papan seluncur besar gitu ya, seperti apa banana boat tapi tiga kali lebarnya lalu ada kainnya di tengah orang bisa rebah di sana dua orang dengan satu pengendalinya, jadi tiga orang. Lalu alat plastik besar ini ditarik oleh bot dengan kecepatan tinggi dan nanti akan terbang, ya. Terbang menyentuh air, terbang menyentuh air ya. Terbangnya kira-kira 2 meter sampai 3 meter dari permukaan air dan Anda merasa seperti naik layang-layang ya. Sangat asik sekali, sangat asik sekali. Saya naik ini pertama kali beberapa saat sudah cukup lama ya, mungkin dua tahun yang lalu barangkali ketika masih baru dan pengendaranya belum ahli, jadi nggak berapa enak. Tapi sekarang di Bali sangat asik sekali. Anda kalau ke Bali, Anda harus pergi itu ya. Flying fish namanya ya. Satu orang kira-kira 100 ribu itu sekali main ya. Lalu dua orang yang naik di satu pesawat itu atau alat itu, lalu ada orang yang mengendalainya supaya tidak jatuh dan bisa terbang dengan enak. Nah, mitra bisnis, ada hal yang menarik. Ternyata flying fish ini baru bisa terbang ke arah kanan saja, ya. Baliknya nggak bisa terbang, jadi seperti tarik pelan-pelan di atas air. Nanti sampai kembali ke ujung sebelah sana baru ditarik. Ketika ke kanan dia terbang, ke kiri tidak bisa lagi. Saya tanya, Pak, kenapa kok bisa terbangnya hanya ke satu arah? Dia bilang, karena arah angin. Flying fish ini baru bisa terbang kalau menerpa angin, kalau ada angin yang berjalan pada arah yang berlawanan. Jadi seperti layang-layang ya, seperti layang-layang. Dia baru bisa terbang kalau ada angin yang ditantangnya. Ini memberikan sebuah ilham kepada saya bahwa ternyata sebuah kesedihan sebuah kegagalan, sebuah kesulitan, ya, sebuah percobaan, sebuah setback, sebuah problem dalam hidup ini, dalam berbisnis, dalam kehidupan kita. Ini yang akan membuat kita nantinya bisa terbang menjadi lebih kuat, menjadi lebih sehat lagi, menjadi lebih berhasil lagi dalam kehidupan kita. Jadi kita itu tidak boleh menghindari persoalan. Kita we don't have to be afraid of the problem, but we have to live with the problem. Ya. Kita itu tidak boleh menghindari persoalan kesulitan kita, tapi kita mengetahui ada kesulitan, memahami dan hidup di dalam kesulitan itu dengan kekuatan. Ada sebuah kata yang menarik yang saya ingin share adalah kebahagiaan itu memang tidak bisa dibeli dengan uang ya. Kedamaian itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi kebahagiaan dan kedamaian bisa dibeli dengan keikhlasan hati kita dalam hidup ini. Mitra bisnis, bermain layang-layang, bermain flying fish pun membuat saya berpikir bahwa ternyata problem itu, kesulitan itu, kesedihan itu adalah bagian dari kehidupan kita yang akan menguatkan kita, membuat kita bisa terbang. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom, sukses selalu untuk